sebagaimana diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pasangan-pasangan kami yang saleh dan anak-anak keturunan yang saleh yang berbakti pada kedua orang tuanya yang baik yang menyejukkan mata-mata kami dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dambaan setiap muslim setiap mukmin keluarga yang tenang yang dibangun di atas taatullah azza wa dan anak-anak yang saleh. Zakaria alaihi salatu wassalam di masa tuanya bahkan di masa masa sudah berhenti dan sudah berakhir masa produksinya namun dia tetap mengkhawatirkan Dia mengkhawatirkan peninggalannya sehingga dia tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali ya'qub ij'alhu rabbi radhiya di usia tuanya Ditambah lagi istrinya yang mandul, namun dia tidak pernah putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa inni khiftul mawaliya min warai. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan sanak famili saya atas peninggalan saya setelahku ya Allah. Saya khawatir mereka akan mengelolanya dengan cara yang salah akan memperebutkannya inni khiftul mawaliya min warai sementara aku tidak punya anak keturunan ya Allah yang dapat meneruskan tahtaku dan meneruskan keilmuan dan ajaranku wa kanati imraati aqiran ditambah usia dan istri saya yang mandul fahabli min ladunka waliyan maka berikanlah dari sisimu ya Allah seorang penerus yarisuni wa yarisu min ali yaqub ja'alhu rabbi radiyah sebagai pewarisku dan pewaris Yakub dan jadikan dia ya Allah anak yang engkau ridhoi yang diridhoi perbuatannya tidak cukup hanya sekedar meminta anak, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai anak yang saleh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa dalam kondisi dia sudah tua, istrinya mandul tetapi tidak pernah putus asa sampai Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaannya ya Zakaria Inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan kepada engkau seorang anak yang bernama Yahya yang belum pernah ada sebelumnya. Inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria pun merasa kaget dan merasa heran. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'itiyya. Ya Allah, dari sisi apa dan dengan cara apa aku bisa memiliki keturunan ya Allah? Di usiaku yang sudah renta dan sudah tua seperti ini, ditambah lagi istri saya yang mandul, Bagaimana mungkin saya bisa memiliki keturunan ya Allah? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah, wahai Zakaria, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Toh sebelumnya kami telah menciptakan engkau dalam keadaan tidak terwujud dan tidak ada wujud apa-apa. Kami mampu menciptakan Anda, berarti kami juga mampu menciptakan kepada Anda anak, memberikan kepada anak Anda anak. Bugiatul mu'min. Cita-cita dan harapan seorang mukmin adalah keluarga sakinah, anak yang saleh dan salehat, ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zuyyina lin-nas dihiasi pada setiap orang rasa cinta kepada wanita, rasa senang dan rasa cinta kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak dari emas maupun perak. Namun Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunia. Tapi harus ingat bahwa itu adalah sekedar kehidupan keindahan kehidupan dunia yang sebentar lagi akan sirna. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tabiat manusia yang diciptakannya. Mereka mendambakan barakallahu fikum kebahagiaan dan di antara kebahagiaan adalah kebahagiaan pada keluarga yang tenang, suami yang saleh, istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari arba'un minas sa'adah empat kebahagiaan seorang hamba kata beliau yang pertama adalah al-mar'atu salihah ketika seorang mendapatkan istri yang salihah wanita yang salihah yang kedua al-markabul hani. Kendaraan yang baik, yang bagus untuk mencukupi hajat dia. Al-maskanul wasi'. Yang ketiga tempat tinggal yang luas yang mencukupi hak keluarga dia. Al-jarus salih yang keempat adalah tetangga yang baik. Wa arba'un minasyakawah dan juga empat sumber kesengsaraan dan kecelakaan seorang hamba. Al-mar'atu su pada wanita yang jelek akhlaknya, wanita yang buruk perangainya, yang sulit diatur, yang sulit diarahkan dan sulit dididik dengan kebenaran. Al-maskanu dayyiq sudah istrinya akhlaknya buruk dan jelek seperti itu, rumahnya sempit. Ditambah lagi al-markabus sayyi, kendaraan yang jelek, wal jarusu ditambah lagi dengan tetangga dia yang jelek. Nauzubillah. Sengsara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lewat lisan rasulnya jauh-jauh sudah mengingatkan setiap lelaki setiap lelaki untuk menentukan jodohnya selalu mementingkan agama, jangan terbaku, jangan terpaku dengan paras yang cantik dan kekayaan. Kekayaan maupun kecantikan ataupun nasab penting. Tetapi lebih penting dari itu semua adalah agama. Fardfar bidati din taribat yadak carilah wanita yang memiliki agama. Karena pendidikan pertama daripada anak-anak kita nantinya kapan kita memiliki keturunan adalah istri kita. Kita sebagai seorang suami banyak bekerja di luar. Kita sebagai seorang suami banyak urusan. Yang keseharian di dalam rumah kita dengan anak-anak kita adalah istri kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Carilah wanita yang beragama, yang berakhlak baik, kalau tidak kamu akan binasa. Begitu punya anak, suaminya pergi kerja, ternyata anaknya dididik untuk benci pada ayah mereka. Ternyata anaknya dididik untuk benci pada keluarga-keluarga ayahnya. Na'udzubillah. Demikian pula Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya mengingatkan para wali perempuan dengan mengatakan Iza atakum man ta'manuna dinahu wa khuluqahu fazawwiju jika datang kepada kalian laki-laki wahai orang tua yang kalian percayai agamanya, yang kalian percayai akhlaknya, maka terimalah lamaran dia, jangan kalian menolak karena akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Demikian indah barakallahu fikum Islam berbicara masalah rumah tangga, masalah anak, bahwa memang ini adalah merupakan dambaan dan merupakan tabiat manusia namun dari sisi lain dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya istri-istri dan anak-anak kalian ini adalah musuh-musuh kalian harta adalah kenikmatan. Namun dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dan mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah fitnah. Dari sisi lain nikmat, dari sisi lain fitnah. Artinya berarti kita harus ekstra hati-hati. Fitnah tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa anak dan istri kalian itu adalah fitnah, maka tinggalkan. Tinggalkan pernikahan, tinggalkan punya anak. Saya nggak mau punya istri, karena kalau punya istri artinya berarti sama saja menciptakan musuh dalam selimut. Atau kalaupun saya punya istri, cukup istri aja nggak usah punya anak. Karena kalau saya punya istri dan saya punya anak berarti musuh saya tambah banyak. Karena Allah mengatakan adu lakum, musuh kalian. Istri dan anak kalian adalah musuh kalian. Ini salah faham. Salah faham. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengingatkan bahwa mereka adalah musuh-musuh kalian tetapi Allah tidak mengatakan kata para ulama fatrukuhum tinggalkan enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahdharuhum hati-hati. Hati-hati. Artinya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah tanggung jawab kita bahwa ini adalah bukan sekedar kenikmatan murni melainkan dibaliknya tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Apakah kita bisa mendidik mereka dengan baik atau tidak? Apakah kita bisa mengelola harta kita dengan syar'i atau tidak? Itulah maknanya fahdaruhum. Berhati-hatilah kalian. Kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, maka artinya barakallahu fikum kenikmatan yang luar biasa sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna ahadakum la turfa'u lahu darajatun fil jannah Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang diangkat derajatnya di hadapan Allah di dalam surga nantinya. Fayaqulu ya Rabbi bima niltu hadha. Lalu dia pun mengatakan wahai Rabb, mengapa aku diangkat derajatnya setinggi ini padahal rasanya amal saya tidak sepantas untuk mendapatkan ini? Qala bistighfari waladika lak. Dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah berkah daripada istighfarnya anak-anak soleh yang kamu tinggalkan. Berkah. Kalau bisa mengajarkan kepada mereka agama yang baik, kalau bisa mendidik mereka dengan agama dengan pendidikan yang baik, maka ini adalah tabungan kita sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin ilmun yuntafa'u bih sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah yang pertama adalah sedekah jariyah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah anak soleh yang terus mengirimkan doa kepadanya. Dari sini barakallahu fikum kita harus memahami dan harus tahu apa yang wajib kita lakukan sebagai orang tua dan apa haknya anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tua. Karena ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Banyak barakallahu fikum orang tua yang kadang tidak memperhatikan anaknya. Tidak peduli dengan ibadah anaknya, lebih peduli pada pendidikan anaknya. Yang penting anak saya alhamdulillah sudah kuliah, sudah sarjana, sudah kerja. Sholat apa enggak Pak? Kalau itu saya enggak tahu. Yang jelas sudah kerja. Apa gunanya? Begitu kita mati, habis. Dia mengambil harta kita, dia mengambil warisan kita, selesai. Tetapi kalau anak saleh barakallahu fikum begitu kita mati dia terus mengirimkan doa, dia terus mendoakan keselamatan kepada kedua orang tuanya, dia terus mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tuanya. Inilah yang semestinya kita perhatikan wahai Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang harus kita perhatikan, tabungan akhirat aw waladun salihun yad'u atau anak saleh yang mendoakan kebaikan dan kebenaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Atau sebelumnya barakallahu fikum ya ikhwan Luqmanul Hakim kita lihat bagaimana beliau mendidik anaknya dan menanamkan akhlak yang mulia pada anaknya semenjak usia dini. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Semenjak usia dini beliau sudah menanamkan kepada anaknya dan sudah mendidik anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkarlah kalian. Dan bersabarlah atas setiap musibah yang menimpa kamu diajarkan kepada anak-anaknya barakallahu fikum untuk menunaikan salat dan demikian pula sebelumnya Nabi Sulaiman atau Nabi Ismail wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya dan ingatlah di dalam catatan atau di dalam kitabnya Nabi Ismail dan dia adalah seorang rasul yang selalu menepati janji dan seorang nabi dan dia selalu memerintahkan keluarganya ataupun anak-anaknya untuk selalu menunaikan salat dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala istri kita adalah tanggung jawab kita anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai ayah dan sebagai ibu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu tidak boleh mengatakan toh anak saya adalah tanggung jawab suami saya. Sang suami juga tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab kamu sebagai ibu. Tidak lain kecuali tanggung jawab mereka berdua. Fa'abawah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tuanya, bukan salah satunya. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab atas keselamatan anak ini. Ya Bunaya, Allah mengatakan dan melanjutkan kisahnya Luqmanul Hakim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali memalingkan wajahmu dari orang karena merendahkan orang lain. Dan jangan pula berjalan di permukaan bumi dengan rasa angkuh dan sombong. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong. Ini kan pendidikan yang sangat hikmah dari Luqmanul Hakim. Hati-hati makanya barakallahu fikum terhadap pendidikan anak-anak kalian. Terhadap pendidikan anak-anak kita. Sekarang fenomena yang kita saksikan di sebagian di lapangan banyak yang seperti itu. Anak-anak dari kecil sudah diajarkan memusuhi orang, membenci orang. Bahkan terkadang sudah ditanamkan kepadanya benci pada orang tuanya sendiri. Berbeda manhaj alasannya. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sampai anak Anda pada akhirnya menjadi musuh Anda ke depannya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita wasiatnya Luqmanul Hakim, wahai anakku wala tusair khaddaka linnas. Jangan sampai engkau memalingkan wajahmu, membuang mukamu dari orang karena merendahkan orang lain. Lihat wasiat yang mulia. Sekali lagi barakallahu fikum hati-hati. Dari pendidikan anak kita yang terkadang barusan mengenal ta'lim barusan mondok satu tahun dua tahun baru berusia tujuh tahun delapan tahun sudah ditanamkan kepadanya kebencian kepada seorang muslim kebencian bahkan kadang-kadang kepada mantan ustadznya sehingga pulangnya bukan menjadi baik tetapi menjadi anak yang sombong hati-hati yang dia dengar di dalam ta'lim adalah permusuhan yang ini salah, yang ini bid'ah, yang ini hizbi, yang ini sururi, yang ini, yang itu, sehingga namanya juga anak kecil kan paling gampang ditalkin, paling gampang didikte. Pulang-pulang ke rumah, bah, katanya si fulan begini ya, nggak boleh kita salami, nggak boleh ajib. Anak kecil yang belum mukallaf, anak kecil yang belum mukallaf, yang belum balik, sudah diajarkan barakallahu fikum permusuhan dengan cara-cara yang seperti ini yang tentunya dia tidak akan membedakan sebatas mana permusuhan dan sebatas mana kejelekan pokoknya yang penting saya dengar orang ini jelek ya jelek sudah yang belum bisa menimbang kebaikan dan keburukan pokoknya yang penting saya dengar dari ustadz dari ini jelek ya pokoknya jelek pendidikan anak yang benar-benar merusak akhlak merusak akidah Hati-hati makanya anak-anak kita jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai teracuni dengan pendidikan-pendidikan yang seperti ini. Pulang ke rumah sebagai ganti misalnya anak kita dari pesantren pulang ke rumah, ma simain hafalan saya ma Saya hafalan di pondok ada PR liburan. ma ini pegangin Arba'in Nawawi, saya mau hafalan Arba'in Nawawi. Sebagai daripada dia hafal Quran, dia hafal Arba'in Nawawi, pulang ke rumah debat dengan ibunya Mah, yang ini sesat ya katanya ya. Ustadz Fulan sesat ya. Kamu dengar dari mana itu nak kata ibunya. Itu nggak benar. Ah, ibu ini bodoh katanya. Ibu itu nggak tahu, nggak punya manhaj. Baru mondok satu tahun dua tahun sudah berani pada ibunya. Pendidikan apa yang seperti ini? Naudzubillah. Ya bunayya, apa wala tusair khaddaka nas wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau palingkan mukamu dari orang dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan penuh rasa angkuh dan sombong. Kita lihat barakallahu fikum sekilas atau sedikit dari kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengajarkan dan memberikan kepada kita betapa pentingnya pendidikan anak kita dan betapa wajibnya orang tua untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan mengatakan satu tahun dua tahun aja dululah. Ingat hati kamu bukan kamu yang pegang hatinya anakmu. Selamatkan barakallahu fikum anak-anak kita dari fitnah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab ke-38 kata beliau bab wujub amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wa وسائر من في رعيته بطاعة ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati وتعذيبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه كتب لي Kata الله تعالى taala bab wajibnya seorang tua untuk memerintahkan keluarganya maupun anak-anaknya yang sudah mumayyiz. Dan setiap orang yang hidup di dalam kekuasaan dia untuk selalu taat kepada Allah dan melarang mereka dari al-mukhalafah dari penyimpangan-penyimpangan dosa dan maksiat wa ta'dibihim dan mengadap mereka mengadap memberi pelajaran kepada mereka mengajarkan adab kepada mereka wa man'ihim dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ajarkan agama, juga ajarkan adab. Kamu akan nyesal. Ajarkan agama kepada anak-anakmu, ajarkan juga adab. Jangan hanya ajarkan agama melulu. Sudah gitu agamanya satu lagi, manhat melulu. Akhirnya anaknya gak punya adab nggak punya ada pada orang tuanya, nggak punya ada pada gurunya, nggak punya ada pada orang tua, nggak punya sopan santun. Nauzubillah. Kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Qala Allah Ta'ala Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Taha ayat 132. Dan perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk menunaikan salat dan bersabarlah atas perintah tersebut. Kapan khususnya anak-anak kita mulai memerintahkan mereka sholat? Kata Rasulullah, Alimu awladakumus salata wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di masa di usia mereka tujuh tahun. Bukan berarti di usia sebelum tujuh tahun nggak boleh kita perintahkan, boleh. Kita perbiasakan anak-anak kita untuk jinak hatinya dengan masjid kita perbiasakan anak-anak kita untuk selalu rindu dan selalu akrab dengan masjid. Banyak kadang barakallahu fikum, maaf kadang-kadang orang tua anaknya nggak diperhatikan sholatnya. Sampai akhirnya masuk usia SMA, usia SMP, sudah bisa melawan, sudah bisa membantah orang tuanya, Baru kemudian orang tuanya mengingatkan, nak, sholat nak. Jangan hanya sibuk mainan PS, coba ingat sholat. Paling takut-takutnya pada orang tuanya kalau dia takut. Iya pak, begitu azan ambil sarung, ambil peci. Ke arah masjid, sampai di pertigaan belok ke PS-an. Mainan PS. Sholat di mana tadi nak? Di masjid. Kata tetangga tadi nggak lihat kamu di masjid. Masjid satunya pak. Katanya. Kenapa demikian? Dari kecil tidak dibiasakan dengan masjid. Sehingga ketika dia mendengar nama masjid, beratnya luar biasa. Tapi kalau dari kecil sudah kita biasakan, lihatlah barakallahu fikum filsafat pohon kamu nanam pohon mangga, begitu tumbuh, kamu sudah mengarahkannya. Saya ingin supaya pohon mangga ini mengarah ke barat, agak miring dikit. Kamu ikat memang dengan kayu sehingga dia tumbuh semakin mengikuti arah gampang nantinya. Tapi coba kalau sudah berusia tua, mangga yang kamu tanam ini baru kamu arahkan. Mau diapain? Kamu paksa dengan tenaga patah. Arahkan sendiri nggak kuat panggil tetangga 50 orang apa 60 orang ayo cepat bantu saya mangga saya saya arahkan ke sini patah kalaupun kuat tenaga mereka patah bakalnya nggak akan ada gunanya mau diarahkan secara pelan-pelan, berat, kapan baru dia bisa berubah? Demikian pula anak kita. Kalau dari kecil, dari semenjak tumbuh, kita sudah mulai mengarahkan dia ke masjid, kita sholat anak kita kita ajak, kita ke masjid anak kita kita biasakan ke masjid, Begitu menginjak usia SMP, kita tidak usah menyuruh dia, dia sudah akan sadar dengan sendirinya. Dia sudah akan sadar begitu dia mendengarkan suara azan, dia akan merasa terpanggil bahwa saya adalah dia yang dipanggil di masjid karena ucapannya hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Saya terpanggil. Kenapa? Karena saya dipanggil, ayo mari meraih keberuntungan dan keberhasilan. Saya ingin meraihnya. Dia terbiasa. Dari kecil sudah dibiasakan dengan masjid sehingga begitu besarnya tidak perlu kita nyuruh dia pun bahkan sering ingatkan kita. Itulah kelebihan dan keutamaan mendidik anak dari usia dini. Jangan nunggu kalau udah SMP, jangan nunggu kalau udah SMA, jangan nunggu kalau sudah nikah. Tetapi hendaknya semenjak usia dini kita arahkan mereka kita didik mereka. Kita tidak mampu mendidik mereka karena kebodohan kita. Alhamdulillah, banyak pesantren yang sanggup memfasilitasi pendidikan anak kita. Banyak barakallahu fikum sarana-sarana pendidikan yang siap menampung anak-anak kita kesempatan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تحريم آيات 6 Wahai sekalian orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Pertama Diri kita yang kita selamatkan Yang kedua keluarga kita Jangan kita aja yang sholat yang datang ke masjid anak kita kita biarkan mainan PS kayak nonton TV kayak nonton video mainan internet kita sholat. Orang tuanya datang ke masjid sendirian, pulang ke masjid sendirian, anaknya di mana? Anaknya di rumah. Ya kadang tidur, ya kadang mainan PS nggak diperdulikan. Keesokan harinya akan menjadi beban kita dan bahkan naudzubillah kalau ternyata kita rugi dunia akhirat dengan anak kita ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tadi sudah kita bacakan doanya, apa namanya kisahnya Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis zakah dan dia selalu memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat mengeluarkan zakat perbiasakan sekali lagi barakallahu fikum istri kita supaya terus menunaikan ibadah anak-anak kita supaya tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terikat dengan masjid lihat keutamaan barakallahu fikum anak yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر صدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل صدقة متفق عليه وفي رواية أنا لا تحل لنا صدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء wa yuqalu bi kasriha ma'a tanwin kakhin kakhin atau kah kah wa hiya kalimatu zajrin lis-sabiyyi anil mustakzarat dan ucapan ini adalah ungkapan celaan pendidikan bagi seorang anak kecil untuk meninggalkan perbuatan yang tercela wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu sabiyan dan Al Hasan ibnu Ali pada saat itu masih kecil. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, Pernah suatu saat Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, cucu baginda Rasulullah Beliau pernah suatu saat mengambil satu biji kurma sadaqah dimasukkan ke mulutnya, dimakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat yang seperti ini, beliau mengatakan kahin kahin atau kah kah. Mungkin kalau bahasa kita ah, ah keluarkan, keluarkan kurma dari mulut muna. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. Kata beliau, "Ama alimta? Tidakkah engkau tahu wahai cucuku bahwa kita adalah tidak halal untuk memakan harta sedekah?" Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita pertama Jangan meremehkan pendidikan anak kita sekalipun di dalam usia kecil. Jangan pernah kamu mengatakan maklumlah masih kecil, nggak apa-apa nyolong di pasar juga nggak apa-apa masih kecil kok. Yang namanya kebiasaan itu akan sulit ditinggalkan. Jangan mengambil barang tetangga terus kamu tidak mengembalikan, kamu diam saja dengan alasan maklum masih kecil. Jangan. Nanti kalau dia sudah terbiasa seperti itu, besar akan menjadi kerjaanmu. Al-Hasan masih sangat kecil, sobi, anak kecil. Mengambil harta sodakah satu biji kurma pada hal ini. Satu biji kurma tapi kurma sedekah dimasukkan ke mulutnya mau dimakan. Kata Rasulullah keluarkan. Eh, eh kahin kahin. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan sebabnya. Pendidikan anak dari semenjak usia dini. Makanya barakallahu fikum Perhatikan pendidikan anak kita ya ikhwan. Sekalipun mereka masih TK, perhatikan. Karena kebiasaan dia di TK ini akan terus dibawa dan dibawa dan dibawa dan bahkan mungkin ketika kita memasukkan dia ke SD pun dia akan berat untuk menerima. Saya nggak mau masuk di SD sana, enakan di TK ku yang dulu. Masa nggak pernah ada nyanyiannya katanya. mulai dia karena memang yang namanya suatu kebiasaan barakallahu fikum akan sulit ditinggalkan sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita semenjak usia dini masih kecil sudah diingatkan pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anakmu mengambil barang-barang yang haram atau meminta sesuatu yang haram Jangan kamu mengatakan maklum ini baru anak kecil. Kalau sudah dibiasakan begitu dia akan berat untuk melepaskannya suatu saat. Yang kedua barakallahu fikum di dalam hadis ini ya ikhwan. Bahwa eh, menunjukkan haramnya pada ahlul bait untuk memakan harta sedekah yang ada bagi mereka adalah khumus. Seperlima harta rampasan perang. Tetapi kalau sedekah tidak boleh. Zakat tidak boleh bagi ahlul bait yang berasal dari keturunan Ali ibn Abi Talib, Al Abbas ibn Abdul Muttalib, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan Aqil bin Abi Talib Alu Ali wa Alu Ja'far wa Alu Aqil wa Alu Al-Abbas mereka tidak halal untuk memakan harta sedekah, harta zakat. Mereka halal memakan hadiah tetapi tidak boleh memakan harta zakat ataupun harta sadakah. Ini juga dikuatkan di dalam kisahnya barakallahu fikum Salman Al-Farisi. Keislaman Salman Al-Farisi. Dia sudah mendengarkan dari seorang pendeta Ahlul Kitab Nasara ketika menjelang wafatnya Salman Al-Farisi minta wasiat Fa'ilah mantu sini. Dia pun memohon wasiat kepada gurunya untuk diarahkan kepada siapa dia harus berguru dan belajar. Maka diarahkan. Kata si pendeta ini, kalau kamu mengharapkan atau mencari orang yang seperti saya, pendeta seperti saya, maka sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini yang berada di atas agamanya Nabi Isa yang bertauhid yang berakhlak mulia sudah tidak ada akan tetapi qad qaruba ahdun yakhruju nabiyyun nabiyyu akhir zaman akan tetapi sudah dekat sebentar lagi akan keluar seorang nabi yang ciri-cirinya adalah negerinya negeri yang ditumbuhi pohon kurma dan di, di belakangnya ada khatamun nubuah dia memakan sadaqah memakan hadiah dan tidak memakan sadaqah dia dapat berita Salman Al-Farisi sehingga begitu dia mengetahui mendengar berita keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang pertama kali dengan membawa beberapa biji kurma pada saat itu Rasulullah sedang bermajelis dengan sahabatnya. Kata Salman Al-Farisi, "Sedekah. Ini adalah sedekah dari saya." Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, "Kulu, silahkan kalian makan." Beliau sendiri tidak makan. Beliau pun sudah mulai. Sepertinya ini benar Keesokan harinya beliau datang lagi dengan membawa beberapa biji kurma dan kemudian mengatakan hadiah. Ini adalah hadiah dari saya. Rasulullah kemudian makan dan para sahabatnya pun makan. Dari situ kemudian Salman Al-Farisi yakin bahwa inilah nabi yang pernah diceritakan dan pernah diberitakan oleh guru saya. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi mereka untuk memakan zakat yang wajib ataupun yang sunnah, sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Mereka boleh memakan harta hadiah, pemberian. Tapi kalau zakat mal ataupun sedekah ataupun infak ini barakallahu fikum tidak halal bagi mereka. Tapi kalau kita memberi hadiah kepada mereka boleh. Berdasarkan hadis ini dan juga kisahnya Salman Al-Farisi yang tadi kita ceritakan. Hadis yang berikutnya semua ini barakallahu fikum ya ikhwan menunjukkan begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan anak. Mau punya anak berapa saja satu di antara anak-anak kita yang jelek, yang buruk akhlaknya, tentu akan menjadi beban bagi kita. Karena tetap aja, ketika sang anak berbuat kesalahan, selalu yang pertama kali ditanyakan tetangga bukan namanya, selalu yang ditanyakan anaknya siapa. Selalu yang ditanyakan siapa bapaknya anak ini itu menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hadis yang berikutnya wa an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Umar bin Abi Salamah bukan Umar bin Khattab Ibn Abdul Ibn Abdul Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dari Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Abdul Asad tidak boleh nama Abdul Asad tidak boleh hambanya Asad macan kan nggak boleh tetapi nama nama jahiliyah nama jahiliyah mereka hanya sekedar menyebutkan Abdul Muttalib tidak boleh pada asalnya. Tetapi jahiliyah. Rabi bi Rasulillah. Anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh mengangkat anak. Menjadikan seorang anak sebagai anak angkat. Tetapi jangan dinisbatkan kepada diri anda. Bahwa itu adalah anak kandung anda. Kadang-kadang orang tua mengasuh seorang anak. Karena kasihannya pada anak ini, sementara dia sendiri juga nggak punya anak, sehingga dimasukkan anak ini sebagai anak kandung. Dalam kartu keluarga dimasukkan sebagai anak kandung. Di dalam KTP juga dimasukkan orang tuanya. Pokoknya seakan-akan anak kandung dengan sekedar dorongan rasa kasihan. Kalau seandainya nanti anak ini besar tahu bahwa ternyata bukan anak kandung kita kan kasihan malu dianya. Itulah akibat menyelesaikan syariat. Setelah anaknya besar, setelah anaknya ini mulai besar, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai mereka anak kandung dan harta yang banyak. mengkaruniai mereka anak kandung dan harta yang banyak. Setelah orang tua ini meninggal dua-duanya, anaknya atau hartanya dihabisin sama anak angkat ini tadi. Ketika dikatakan kamu kan anak angkat, mana buktinya saya anak angkat nih? Kartu keluarganya saya anak kandung, anak pertama. Kadang-kadang orang tua karena perasaan, Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dilarang, melarang menisbatkan seorang atau menisbatkan diri kepada selain orang tuanya. Tetapi kalau mengangkat anak boleh. Rabi bi Rasulillah. Anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Abi Hafs Umar bin Abi Salamah. Diangkat sebagai dijadikan sebagai anak angkat. Tapi ingat sekali lagi, jangan dinisbatkan. Ini banyak kejadian. Sering ada yang datang menanyakan hal seperti ini. Kan kasihan Ustadz kalau kasihan-kasihan, tapi kalau nanti suatu saat besar, banyak kejadian begitu. Begitu anaknya besar, kedua orang tua ini nggak punya anak as, anak kandung, begitu meninggal kakaknya istrinya, kakaknya suaminya, kakaknya ayahnya ini nggak punya apa-apa, nggak punya hak apa-apa dari harta, diambil semua oleh anak angkatnya. Kebetulan anak angkatnya jelek atau jahat, naudzubillah. Semua akibat kelalaian orang tua. Awalnya karena terdorong rasa kasihan. Ternyata di belakang hari hanya gigi jari. Boleh mengangkat anak tetapi jangan dinisbatkan. Jangan terlalu mengikuti perasaan. Jangan terlalu mengikuti perasaan. Dan akhirnya mengabaikan syariat. Qala dia mengatakan kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling tidak Sebenarnya mungkin kalau dilihat dari sisi butuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak angkat mungkin nggak begitu butuh. Tetapi kenapa mereka berlomba? Mereka sangat senang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ingin mengetahui dan menyaksikan langsung bagaimana pendidikan yang baik, pendidikan yang benar. Kata beliau, saya adalah seorang anak muda yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as sahfah. فقال li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yaliki." فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه تتيش تدور في نواحي الصحفة Kata Umar ibn Abi Salimah, saya adalah seorang anak angkat, anak muda yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan saya kalau makan, yadi tatishu fi sahfah makan kalau sudah makan tangan saya biasanya keliling mengelilingi nampan artinya mencomot dari ini mengambil dari ini mengambil dari ini mengambil dari ini maka Rasulullah mengatakan wahai anak muda ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang paling dekat denganmu Kata Abu kata eh, Abu Salimah, "Fama zalat tilka ti'mati ba'di." Ba'du. Setelah Rasulullah mengingatkan saya, maka ini ad adab yang saya pegang terus-menerus sesudah itu. Hadis ini menunjukkan pertama sekali lagi jangan menganggap anak kecil kita kita remehkan pendidikan mereka. Justru mereka lebih gampang mengingat terkadang pendidikan kita waktu kecil. Sebagaimana dikatakan dalam asar Al-Hasan Al-Basri, At-ta'allumu fi sigar kan-naqs alal hajar kan-naqshi alal hajar wa at-ta'allumu 'inda al-kibar kan-naqshi alal ma' yang kadang orang menisbatkannya ini adalah hadis tapi bukan hadis. Asar Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami'ul Ulum. Kata beliau Al-Hasan Al-Basri At-ta'allumu fi sigar kan nakshi al-hajar. Belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Dan belajar sesudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Asar siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak angkatnya adab dalam makan. Kata Umar ibn Abi Salimah, saya kalau makan biasanya ya di syufis sahfa. Tangan saya itu mengelilingi nampan. Ngambil dari sini, ngambil lagi dari tengah, ngambil lagi dari sana, ngambil, Itu kebiasaan dia. Maka Rasulullah mengajarkan kalau kamu makan baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan dari yang paling dekat dengan dirimu dulu. Itu adabnya. Kul biyaminik. Wa kul mimma yalik. Yang kedua, hadis ini barakallahu fikum menunjukkan tawadunya dan rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan anak angkatnya seperti ini ada beliau kadang-kadang kan maaf anak-anak berani pada orang tua karena gengsinya orang tua sendiri pada anak-anaknya. Kadang-kadang anak kurang ajar dan berani pada orang tua karena kadang-kadang orang tuanya sendiri di hadapan anaknya selalu pasang bodi. Gak ada kompromi. Nah, pergi sana. Ketika anaknya salah, tidak ada ketawa, tidak ada senyum di dalam mendidik anaknya main hajar, main pukul, tolak pinggang yang ada bengis. Pokoknya terlihat dan terkesan ada jarak antara dia dengan anaknya. Boleh sih kita mengajarkan adab. Tetapi jangan terlalu terkesan bahwa Anda adalah seorang babinsa atau seorang diktator di dalam rumah tangga. Nah, Kenapa kamu minum air yang di gelas ini? Ini gelasnya bapakmu. Ini air minumnya bapak kamu. Begitu bapaknya datang, kenapa kau minum ini air saya? Main hajar, main kampleng aja itu. Akhirnya sang anak ini terkesan bahwa yang namanya orang tua itu artinya terkesan ada jarak. Bolehlah memberi pendidikan kepada dia, tetapi jangan terlalu ketat dengan hal-hal yang seperti itu sampai seakan-akan yang namanya orang tua itu ah, namanya anak akhirnya ketika dia melihat orang dia melihat orang tuanya ketika dia di hadapan orang tuanya kayak tikus nyemplongkot Gak ada mental akhirnya anak ini Gak ada wibawa akhirnya anak ini ketika dia di luar dinakalin oleh teman-temannya daripada dia harus melawan enggak pulang ke rumah panggil ibunya mah saya dinakalin teman saya di SD la ilaha illallah ini anak kadang-kadang karena pendidikan dalam rumah selalu diteror oleh bapaknya selalu dijatuhkan oleh mentalnya, oleh bapaknya, oleh ibunya. Belum lagi kadang-kadang sering ditakut-takuti dengan hantu anaknya nangis dikit, ayo ayo, apa itu? Ada hantu. Awas ada pocong. Awas ada genderuwo. Macam-macam. Akhirnya sang anak ini tumbuh besar dalam keadaan memiliki jiwa penakut dan ini sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Akhirnya anak ini tumbuh dalam keadaan memiliki jiwa body boleh. Besar, kekar laki-laki. Tapi mentalnya lebih berani adiknya yang perempuan. Lihat. Rasulullah begitu tawadunya. Makan bareng satu nampan dengan anak angkatnya. Makan satu nampan. Artinya ada kesan barakallahu fikum di dalam rumah menciptakan situasi barakallahu fikum, menciptakan kondisi bahwa kita dengan anak-anak kita itu di samping kita ini orang tua, ya teman biasa juga dengan anak-anak kita. Dari satu sisi kita orang tua, dari sisi lain teman kita juga. Sehingga kita kasih kesempatan anak-anak kita untuk mengajak humor dengan kita, kita kasih kesempatan kepada anak-anak kita untuk kadang-kadang juga berbicara gurau humor di hadapan kita, kita pun juga tertawa dengan candaan mereka, sekali-kali mereka juga menghibur kita. Tapi kalau sudah di dalam rumah kita sebagai orang tua selalu menampakkan muka yang kencang di hadapan mereka. Seakan-akan pokoknya saya ini orang tua kalian. Tidak menutup kemungkinan suatu saat anak kita akan menjadi lawan kita. Dia akan berusaha terus mencari kesempatan untuk mencelakakan kita. Nauzubillah. Lihat kondisi-kondisi yang seperti ini. Di samping kita menjadi orang tua di dalam rumah, juga kita menjadi teman anak-anak kita di samping kita menjadi guru di dalam rumah kita, juga kita menjadi murid bersama-sama anak-anak kita. Tidak selamanya kita mengajarin mereka dan salah kita pukuli. Tidak selamanya mereka salah kita hajar, kita marahi. Bahkan ketika kalau dia salah, kadang-kadang kalau dia salah, kita mengingatkan cukup kali ini aja tapi awas jangan diulangi, dia pun sudah paham. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Makan satu nampan dengan anak angkat, bukan anak kandung lagi. Ini kan kalau di dalam rumah tercipta yang seperti ini kan benar-benar tercipta keharmonisan di dalam rumah tangga. Makan dengan anak-anaknya, ibu bapaknya, anak-anaknya makan satu nampan. Mereka makan sambil ngobrol, Kadang-kadang juga mungkin di dalam di tengah-tengah makan kadang-kadang juga rebutan lauk antara anak dengan orang tuanya sehingga terkesan orang tuanya apa namanya terkesan anak juga begitu fair, begitu terbuka dengan orang tuanya, begitu jujur di hadapan orang tuanya, begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan satu nampan dengan anak angkatnya yang diingatkan dan yang dimaafkan Rasulullah menegur anak angkatnya ini bukan karena makan bersama satu nampannya ini kesalahan anak angkatnya ini di tapi sahfa tangannya biasanya mengelilingi nampan pokoknya kadang-kadang ngambil di bagian depan di depannya lauknya ternyata yang di sana ada yang lebih enak pindah lagi tangannya ke tengah nanti ambil lagi yang di sampingnya ngerebut punyaan orang Rasulullah mengingatkan, wahai anakku, ya gulam, wahai anak muda, makanlah sebelum makan engkau bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan barakallahu fikum, makanlah yang paling dekat denganmu. Yang ketiga, di dalam hadis ini kita lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan menegur kesalahan seseorang. Menegur kesalahan seseorang. Dengan tanpa memaki, dengan tanpa mencela, dengan tanpa mencerca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab yang luar biasa. Makanya tadi sudah kita jelaskan, ajarkan kepada anak-anak kita agama dan adab supaya mereka beradab dan beragama. Kalau sudah diajarkan kepada anak-anak kita agama tanpa adab, biadab nanti hasilnya. Ketika dia berilmu, bukannya merendah hati, bukannya merendah diri, justru tambah sombong. Kenapa? Tidak diajarkan kepada mereka adab hanya sekedar diajarkan agama menurut mereka, tetapi tidak diajarkan kepada mereka adab. Yang ketiga di dalam hadis ini termasuk adab makan dan minum adalah membaca bismillah. Sambillah, bismillah. Lihat sekali lagi Jangan menganggap remeh walaupun anak kita anak kecil yang berusia lima tahun yang barusan bisa ngomong pun bahkan kita ajar. Kita ajarkan. Kita suapin. Jangan lupa ayo baca bismillah dulu. Bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu dan makan mulailah makan dari yang paling dekat dengan engkau. Ini yang semestinya pendidikan karakter anak, pendidikan akhlak, pendidikan adab barakallahu fikum yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kewajiban kita. Kita mengajarkan mereka adab. Kita mengajarkan kepada mereka barakallahu fikum akhlak yang mulia. Sehingga mereka tumbuh dalam keadaan beragama dan berakhlak. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan faedah kepada kita bagaimana pendidikan pada anak kecil sangat membekas. Kata Umar Ibnu Abi Salimah, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Semenjak Rasulullah menegur dan mengingatkan saya, maka saya selalu makan dengan cara seperti itu. Membaca bismillah, makan dengan tangan kanan dan selalu makan mulai dari yang paling dekat. Ya subhanallah. Dari kecil anak-anak kita kita sudah didik kalau makan jangan lupa baca bismillah, kalau makan dengan tangan kanan. Itu akan risih dengan sendirinya ketika dia besar untuk makan dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian hadis yang berikutnya kita baca satu hadis lagi atau masih ada waktu insyaallah. Wa an ibn Umar رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول dan dari Ibnu Umar semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin asalnya ra'iyun wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih seorang imam, pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang ayah adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan seorang istri, seorang ibu rumah tangga pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di dalam rumah suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'yati. Seorang pembantu adalah merupakan ra'in, pemimpin di dalam rumah atau harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Fakullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alaih. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Siapa yang luput dari hadis ini? Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang luput. Entah Anda adalah bujang, entah Anda adalah berkeluarga, entah anda, anda adalah seorang pembantu rumah tangga, mas'ul. Intinya adalah pemimpin. Mas'ulun amam Allah. Kata Rasulullah, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga rebutan jadi pemimpin. Yang dipahami hanya satu aja, kullukum ra'in. Ingin jadi pemimpin semuanya. Yang tidak dipahami lanjutan hadisnya. Apa lanjutan hadisnya? Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang hasil kepemimpinan dia. Berarti berat berarti berat. Kata Rasulullah, seorang imam, entah dia adalah imam negara, kepala negara, kepala provinsi, kepala bupaten, kota madya, kecamatan, sampai RT, imam sholat, imam madrasah, pemimpin madrasah, pemimpin pesantren, pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Dari sini barakallahu fikum mengingatkan kepada kita semua bahwa yang namanya ustad, kiai, mudir pesantren itu adalah tanggung jawab. Bukan sekedar kita ini senang alhamdulillah dipanggil ustad. Paling tidak jadi ustad alhamdulillah tanggung jawab urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang nggak mikir ke sana. Sehingga dia ketika berdakwah begitu takut kalau pengikutnya hilang. Ini kalau pengikutnya hilang bahaya. Sehingga bagaimana dikondisikan, didoktrin, pokoknya ditelatenin, jangan sampai kalian keluar rebutan pengikut akhirnya. Tetapi bagi orang yang merasakan bahwa yang namanya ustadz, kiai, mudir adalah tanggung jawab, ya terserah. Yang penting saya mengajarkan kebenaran. Yang penting saya menyampaikan al-haq. Urusan orang mau menerima atau tidak menerima, ya silahkan. Toh bakal saya mati sendirian dihisap sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat tingkah lakunya kadang-kadang dai yang enggak ikhlas atau yang kurang ikhlas, dai yang kadang-kadang barakallahu fikum merasakan dai dakwah sebagai jabatan, begitu takutnya kalau kalau kehilangan pengikut. Nah, sehingga terus ngintilin Kapan ada seorang ustadz yang dikhawatirkan akan mempengaruhi umat, ayo kita ikutin terus. Kita jatuhkan namanya, kita rusak kehormatannya, kita na'udzubillah. Dawa ilallahi azza wa jalla mas'uliyah. Seorang imam, imam negara, imam sholat, imam salkan sampai RT, sampai imam masjid. Semuanya maskul, barakallahu fikum. Mesti kalau di masjid ada kesalahan sholat, orang akan tanya siapa imamnya? Mas'ul. Mesti ada kalau ada masalah di pesantren, orang akan tanya siapa mudirnya? Mas'ulun an ra'iyatih. Kata Rasulullah, maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Harun Rashid Rahimahullah taala disebutkan di dalam sejarah beliau, biografi beliau pernah ada seorang alim masuk menemuinya kata Harun Rashid ibni kata Harun Rashid nasihati saya dengan ringkas si alim ini mengingatkan dengan kalimat yang sangat ringkas fahabta annaka qad malakta arda turran wa dana lakal ibad fakana madha alaysa gadan masiruka jaw masiraka jawfa qabrin wa yahthu alayka at turab hadha thumma hadha fabaqa ar-rashid hatta khadallat لحيته Kata si alim ini, Wahai Harun Rashid, taruhlah sekarang engkau telah berkuasa di permukaan bumi ini. Dan semua masyarakat tunduk pada undang-undang dan peraturanmu. Lalu apa setelah ini wahai Amirul Mukminin? Bukanlah bukankah engkau keesokan harinya engkau akan dimasukkan ke liang kubur dan ditaburi dan ditutup dengan tanah oleh para prajuritmu. Harun Rashid menangis sampai basah bulu janggutnya dengan kedua air matanya. Teringat bahwa ternyata di balik kepemimpinan ini, di balik kekuasaan ini semua adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanat al-qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah." خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه lihat Kata Allah, dan adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya atau dengan tangan kirinya, dia pun mengatakan, "Ya laitaha kanatil qadiyah." Kalau seandainya alangkah sebaiknya kalau seandainya saya tidak usah diputuskan atau secepat itu diputuskan, dilupakan begitu saja. Ma agna anni maliyah. Terakhir dia mengatakan, "Ma agna anni maliyah." Halaka anni sultaniyah Ternyata harta yang saya kumpulkan, ternyata harta yang menyebabkan saya sombong, saya angkuh, saya congkak di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya. Halaka anni Ditambah lagi ke semua kekuasaan saya sirna. Dulu di dunia saya disanjung, saya dipuji, saya diangkat. Ternyata di hari sekarang tidak ada gunanya. Halaka anni Menyesal. Maka Allah merintahkan malaikat khuduhu fagullu, Ambil dan belenggu dia dan lemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. masuliya amam Allah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Farru rajulu ra'in fi ahli bait, fi ahlihi. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang lelaki adalah penanggung jawab di dalam rumahnya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluargamu. Tentang istrimu, tentang anak-anakmu, tentang siapa saja yang kamu tanggung di dalam rumahmu. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Naam. Ini menunjukkan bahwa sekalipun pada asal hukumnya halal boleh menikahi wanita ahlul kitab, tetapi para ulama menasehatkan jangan Jangan bukan berarti haram, tetapi untuk diri kita jangan. Karena belum tentu kita mendidiknya dan kita berhasil mendidiknya. Karena ini adalah masuliah. Istri kita yang pertama kali ditanya adalah kita sebagai suami. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka. Fungsi daripada pakaian adalah kebanggaan kita dan menutup aurat kita. Mas'ulunan rakyat ya. Demikian pula seorang wanita. Jangan mengatakan ini kan anak-anakmu, Mas. Sampean itu kan sebagai bapaknya, jadi ya mas'ul yang bertanggung jawab itu sampean. Jangan seenaknya cuci tangan. Tidak bisa. Karena kata Rasulullah dan seorang wanita sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dia pimpin bukan berarti memimpin suaminya, cuma artinya mewakili suaminya di dalam rumah tangga. Siapa wakilnya suami? Apa mungkin anak kita setiap kita pergi kerja panggil tetangga, suami tetangga tolong anak saya titip? Tidak mungkin. Tentu perwakilan kita di dalam rumah siapa? Istri kita. Sehingga tentunya berarti istri kita tidak mungkin seenak itu lepas tangan. Itu kan anak-anaknya sampean, berarti tanggung jawabnya sampean. Kalau istrimu sudah mengatakan begitu, katakan kepada dia, kalau kamu sudah tidak mau tanggung jawab, biarkan saya cari wanita yang bisa tanggung jawab. Kalau bersikeras tidak mau rujuk dari omongan itu. Tanggung jawab semestinya. Dia bertanggung jawab. Mas'ulun an ra'iyatih dan bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pembantu seorang karyawan juga bertanggung jawab seorang bos dia sudah menyerahkan semua toko kepada anak buahnya sebab kepada manajernya pokoknya saya tahu laporan berarti dia mas'ul harta saya yang ada di dalam toko saya ini omsetnya semua apanya saya serahkan kepada anda mas'ul berarti memang tidak ada yang selamat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Seorang tua yang sudah ditinggal mati oleh istrinya, yang sudah ditinggal mati oleh anak-anaknya, hidup sebatang karang dan tidak ada sama sekali sanak familinya. Apakah dia masih dikatakan ra'in? Tentu jawabannya masih. Karena dia masih punya mata, masih punya dua kaki, masih punya dua tangan, masih punya hati yang sehat dan ini semua tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan. Ini barakallahu fikum. Sehingga setiap muslim setiap muslimah selalu mengisi hatinya dengan rasa tanggung jawab, selalu memenuhi hatinya dengan perasaan tanggung jawab. Jangan lepas tangan dan jangan pernah merasa barakallahu fikum bahwa saya tidak punya urusan, saya tidak punya masalah, tidak punya urusan dengan anak saya. Semua adalah tanggung jawab kita semua barakallahu fikum. Ini mungkin uh, untuk sesi pertama. Zuhur jam berapa?